Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mustalahul Hadis karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimatullah alaih yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan penyebutan contoh-contoh yang dikenal dengan mudraj atau idraj. Adraja yudriju idrajan mudrijun mudrajun. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah Contoh yang berikutnya, wa misaluhu fil wasthih karena yang namanya mudraj, eh, mudraj itu adalah kalam tambahan yang sumbernya dari orang perawi atau dari sahabat. Fungsinya untuk menafsirkan kalimat yang masih janggal atau susah dipahami dalam hadis tersebut, dalam matan atau dengan tujuan yang lainnya. Intinya bukan kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya apa? Mudraj. Paham ya? Nah, barakallahu fikum namanya adalah mudraj. Nah, nah, barakallahu fikum seperti itu. Atau istilahnya perbuatannya adalah perbuatan idraj. Nah, Ini terjadi pada awal sanad, pertengahan sanad dan juga bisa di akhir. Nah, Bukan sanat ya afan ya, di awal hadis, pertengahan hadis atau di akhir hadis. Yang di awal kemarin itu asbihul wudu, asbihul wudu. Ya, sempurnakanlah wudu untuk kalian. Wailun lil aqabi minan nar. Ini mana ucapan Rasulullah? Yang mana ucapan Rasulullah? Wailun lil aqab nar. Asbihul mudhu itu mudraj dari Abi Hurairah. Paham ya? Kalimat tambahan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berikutnya, wa misaluhu fi wasthih. Sekarang contohnya yang adanya terjadi apa? Terjadinya idraj di pertengahan hadis. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, fi bathil wahyi, berkaitan kisah mengenai awal permulaan diturunkannya wahyu. Bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu mengenai kisah awal mula turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi dari dalamnya ada ucapan wakana kana yakhlu bi ghari Hira. Waktu itu Rasulullah menyendiri di gua Hira. Ngapain bertapa? Ngapain? Eh ya, ta'abbud beribadah. Namanya bukan bertapa ya. Ini sebagian orang jadikan dalil bahasanya nah biar dapat ilmu sakti, eh, dapat wahyu dari Allah taala bertapa katanya. Paham ya? Seperti itu. Nah, Allah musta'an padahal enggak benar. Mereka bertapa kelihatannya enggak makan tapi ternyata Ketika malam itu dia nyuruh, sudah nyuruh, nyuruh orang untuk mendatangkan makanan ketika nggak ada orang lain melihat. Jadi kelihatan posisinya dia nggak makan pada makan. Malah akhirnya nunjuk, oh, ini sakti ya, nggak pernah makan, satu pekan nggak pernah makan. Padahal dia makan di waktu-waktu tertentu gitu loh. Ketika orang nggak tahu. Ini biasanya tipu daya mereka seperti itu. Jadi kelihatannya sakti, masya Allah nggak makan. Padahal dia makan, cuman di waktu-waktu yang sepi nggak ada orang ke situ. Allah mestan. Yang jelas tipu daya tipu daya apa? setan. Kita lihat sini. Wa kana yakhlu bi Hira waktu itu Rasulullah menyendiri di gua Hira, fayatahannas fi. Kemudian Rasulullah tahannus di dalamnya. Apa tahannus? Wa huwa at ini. ya yaitu Rasulullah ber, nah menyendiri di gua Hira tersebut at-ta'abbud beribadah. Allah al dawatul adat yaitu beberapa malam intinya memiliki hitungan-hitungan. Paham ya? Yang jelas beberapa malam Rasulullah di situ menyendiri beribadah, bukan bertapa. Kita lihat Faqauluhu wa ta'abbud mudrajun min kalami Zuhri. Ya enggak? Ucapan at-ta'abbud tersebut adalah mudrat itu kalam kalam yang ditambahkan dari ucapan Az-Zuhri. Paham ya? Nah, dari az Zuhri. Siapa namanya Imam Zuhri? Muhammad bin Muslim Az-Zuhri rahmatullah alaih. Bayanathu riwayatun lil Bukhari. Dijelaskan yang menjelaskannya adalah riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari. Min tariqihi dari jalannya Az-Zuhri juga. Bilafdin dengan lafadz Wakana kana yalhaq bi ghari hira waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti atau terus-menerus atau menyendiri di gua Hira dalam artian mengikatkan dirinya keterkaitan dirinya di gua Hira tersebut fayatahannas fihi kemudian Rasulullah apa beribadah di dalamnya qala wa tahannus atau taabbud al-layali dawatul adad nah barakallahu Tahan tahannus ada ta'abbud beribadah beberapa malam yang memiliki jumlah intinya beberapa malam Rasulullah di situ nah syahidnya ta'abbud ini At-tahanus at Berarti ucapan at termasuk ucapan Rasulullah atau bukan? Bukan namanya mudraj dari kalamnya Az-Zuhri. Mafhum salah ya? 6. Yang terakhir, wa misaluhu fi akhirih, yang terjadi di akhir akhir hadis, hadis Abi Hurairah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudhu. Sesungguhnya umatku nanti dari kiamat akan dipanggil, diseru dalam keadaan berseri-seri, dalam keadaan bercahaya. Disebabkan karena apa? Bekas-bekas air wudhu. Paham ya? Nah, di sini nanti nah barakallahu fikum mana yang ucapan Rasulullah dan mana yang mudrat dari kalamnya Abi Hurairah? Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memperpanjang Ghurrah itu na'am barakallahu fikum anggota wudunya, paham ya? Maka lakukanlah. Paham ya? Ini kiasan saja ya. Kalau misalkan sampai sini siku ya agak panjang sedikit. Paham ya? Kalau misalkan apa namanya ini? Mata kaki agak di atas sedikit gitu loh, paham ya? Maksudnya seperti itu. Nah, nah ucapan ini ucapan siapa? Ucapan Abu Hurairah. Namanya apa? Mudraj. Rasulullah hanya yang pertama tadi. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min asalil wudhu' Sesungguhnya umatku nanti dari kiamat dipanggil diseru dalam keadaan bercahaya dan berseri-seri. Quran muhajjalin dipermisalkan seperti apa barakallahu fikum? Nam sesuatu eh, kuda, kuda itu biasanya ada yang di bagian kepalanya warnanya putih. Paham ya? Kemudian di bagian kuaim, kuaim itu nam kaki depan sama kaki belakang biasanya bagian dekat lutut-lututnya itu ada warna-warna putih. Paham ya? Itu maksudnya ungkapan tentang apa? Bekas wudu dipermisalkan bahwasanya nanti akan bercahaya eh, anggota wuduknya itu istilahnya gitu ya nah barakallahu fikum seperti itu nah nah syahid di sini mana syahidnya faman istata'a minkum an yutila ghuratahu falyaf'al Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memperpanjang, melebihkan anggota wuduknya, maksudnya untuk membasuh dan mengusapnya tadi itu atau mencucinya, lakukanlah. Faqauluhu man istata'a minkum an yutila ghuratahu falyaf'al mudrajun min kalami Abi Hurairah in farada biha Nu'aim ibn al-Mujmir An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini ucapan ini mudrat. Ucapan yang na barakallahu fikum nam ditambahkan dari ucapannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dibawa riwayat tersebut menyendiri oleh Nu'aim bin Mujmir an Abi Hurairah na barakallahu fikum wa dzukira fil musnad anhu annahu qala disebutkan di dalam musnad bahwasanya dia mengatakan la adri aku enggak tahu la adri qaulahu man sat'aa." Aku enggak tahu ucapan fa'istata'a min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau min Abi Hurairah. Itu ucapan Rasulullah atau ucapan Abu Hurairah? Tapi yang jelas ucapan mana? Ucapan Abu Hurairah. Waqad bayyana ghairu wahidin min al huffaz annaha mudrajatun. Dan sungguh telah dijelaskan lebih dari satu orang dari kalangan huffaz para penghafal hadis bahwasanya itu adalah mudrajah. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah la yumkin antaku namin min kalamin Nabi SAW. Gak mungkin itu apa? Eh, sumbernya dari ucapan Rasulullah SAW. Mahfum? Nah, barakallahu fikum. Yang terakhir, mata yuhkam bihi kapan dihukumi? Eh, kapan dihukumi mudrat tersebut? Nah, barakallahu fikum. Kapan kita masukkan ini mudrat itu kapan? Walayuh yuhkam bil illa bidalilin imma min kalamin rawi dan tidak bisa dihukumi itu adalah idrat kata tambahan atau kalimat tambahan kecuali dengan dalil kecuali dengan bukti imam buktinya dari ucapan seorang perawi au min kalami ahadil a'immah al-mu'tabarin atau ada buktinya dari ucapan salah seorang imam yang mu'tabarin orang-orang yang imam yang mu'tabar yang dianggap ucapannya au min al-kalamil mudrij atau dari ucap eh, na'am barakallahu fikum au min al-kalamil mudraj atau dari ucapan yang memang ditambahkan jadi ucapan yang ditambahkan itu nampak gitu loh bihaitsu yastahil an yaqulahu an-nabiyyu SAW. Dari sisi kita lihat ucapan ini mustahil kalau dari Rasulullah. Paham ya? Jadi terkadang diketahui sendiri seperti itu. Ini mustahil ucapan ini kalau dari Rasulullah SAW. Nah seperti itu semuanya. Barakallahu fikum barulah kita bisa menghukumi itu adalah ada pun masalah ziyadah insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. rabbil alamin.